Amma ba'du, pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di sini kita dalam pembahasan nawam Tufatul Atfal atau di sini kita belajar dengan buku yang diterjemahkan oleh beliau Al Ustad Al Fadil Ustad Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafizahullah taala yang mana kitab ini merupakan terjemahan dari kitab Ar-Itiqa'ud Tilal ya yang ditulis oleh atau disyarah oleh Abu Abdit Tawab Abdul Majid Ar-Royash yang mana sebenarnya nazam ini ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala dan kitab ini, buku ini diberikan takdim oleh beliau asy Dr. Abdul Karim Asilmi Al-Jazairi MA Hafizahullah taala. Pendengar radio muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa e, pembahasan yaitu pembahasan tentang mat ya yang dimana kita sudah belajar Mat itu secara umum, secara global itu terbagi menjadi dua, yaitu mat asli dan mat far'i, ya, mat asli dan mat far'i. Nah, mat asli atau yang bisa kita sebut dengan mat tabi'i itu dibaca dengan dua harokah. ya, dibaca dengan dua harokah. Nah, mat asli ini sudah kita sampaikan ada beberapa uh, bagian ya, ada mat topi'i ya, ada yang mulhaq bil asl ya perinciannya sudah kita sampaikan yaitu ses, uh, mat yang bacaannya dua harokat sehingga dia dimulhaqkan atau dianggap sebagai mat asal. Ternyata bukan hanya mat topi saja. Nah, terus ada juga yang selanjutnya yang kedua adalah mat farai yaitu ya mat yang bisa terjadi karena sukun yang pertama, yang kedua bisa terjadi karena hamzah ya yang sudah seperti kita jelaskan sebelumnya. Ya, yang pertama kalau karena hamzah itu ada mat wajib muttasil ya. Mat wajib muttasil ya sudah kita jelaskan apa itu mat wajib muttasil. Intinya mat wajib muttasil apabila ada mat topi'i Ya, diingat-ingat apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata itu dinamakan mat wajib muttasil. Ya. Dan bacaannya 4 atau 5 harokat. Dan bisa juga 6 harokat waktu itu kita sampaikan ketika lafat hamzah kita wakofkan di dalamnya. Ya, contoh misalnya Eh, lafat as-sama ya as-sama'u di belakangnya ada hamzah misalnya maka kalau kita ingin wakaf di situ kita boleh wakaf dengan 6 6 harokat ya kalau kita ingin wakaf tapi kalau tidak ya 4 atau 5 atau 5 seperti sudah kita bahas di buku ya syarah tufatul atfal yaitu aisarul maqal ada tambahan seperti itu nah Eh, selanjutnya ada majais munfasil ya teman-teman di rumah bisa melihat di halaman 34 ya rincian dari mad far'i silakan bisa dibuka kita murojaah sejenak ya agar kita tidak lupa ya dengan materi yang sudah kita sampaikan yang kedua ada majais munfasil ya majais munfasil itu mudahnya adalah ketika ada mad topi setelahnya ada hamzah di mana ya antara hamzah dan matobi tadi tidak dalam satu ka, kata. Nah, dalam tidak salam satu kata dibacanya berapa? Dibacanya ya sama dengan mat wajib mut mutasil ya empat atau lima ha, harokat. Loh, bukannya ada dua ya ada dua harokat misalnya ya boleh kita baca dengan dua harokat dengan syarat kita mengikuti bacaan Toyibatun Nasr ya mengikuti jalurnya siapa Toyibatun Nasr dan sedangkan yang kita baca di masyarakat sekitar kita itu biasanya mengikuti apa jalurnya Syatibi Syatibia ya Hafiz An Asim jalurnya Syatibia dan satunya lagi ya Hafiz An Asim jalurnya Toyibatun Nasr. Nah, yang dua rokat itu punyanya Toyibatun Nasr. Nah, kalau kita berarti pengen aman ya di dalam Al-Qur'an itu ada semacam tanda ya gimana ya ngomongnya ya bendera gitu lah ya, <laughs> ada bendera kecil kalau di Al-Qur'an. Tandanya seperti itu. Nah, itu paling aman kita baca dengan 4 ha harokat. Pokoknya kalau ada bendera kecil baca empat harokat. Ya, kecuali ada beberapa kecualian yang harus dibaca enam harokat. Nanti kita sampaikan ya yang di materi selanjutnya kita sampaikan. Uh, yang selanjutnya ada matsilah kubro. Nah, matsilah kubro kemarin kita juga sudah jelaskan ya apa itu matsilah kubro. Ya, jika ada ya kemarin kita sampaikan matsilah kubro itu ya jika ada hamzah ya uh, jika ada hamzah terus sebelumnya ada hak apa? Ada hak apa? Hak domir ya hak domir jangan lupa ada hak domir nah di Al-Quran juga ada tandanya mas ada tandanya apa ya sama ada apa bende ya tanda benderanya nah, kalau gampangnya ya ya sudah baca dengan empat empat harokat insya Allah tidak salah ya kalau dibaca empat harokat ya dan itu mat uh, sila al al kubro ya uh, terus selanjutnya dan ini uh, perincian yang anu ya yang rada jarang kita temui ya, yang jarang kita temui. Terus ada juga mat ba badal ya, di mana mat badal tersebut apa kemarin pengertiannya? Mat badal ya, mat apa di mana? Di situ apa? Mat di situ menggantikan apa? Menggantikan apa? Ayo, mat tersebut menggantikan apa? Ham? Hamzah. Hamzah, ya toh? Mat tersebut menggantikan ham hamzah ya. Nah, itu uh, dan dibaca berapa? Ya, dibaca dengan dua dua harokat. Nah, ini harus ya diulang-ulang ya, diulang-ulang yang seperti ini. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ya mad badal ini mulhak bil asl. Ya, mulhak bil asl dianggap sebagai mat asl. Mereka tidak memasukkan ke matfar far'i ya ada yang demikian ya kalau misalnya kita ingin berikan contoh di bukunya Ustadz Abu Ya'la yang satunya yang metode Asy-Syafi'i itu beliau menggolongkan mulhaq bil asal di apa di uh, mat mat tabii atau mat asal ya jadi yang mat badal itu rincian dari mat asal nah, itu yang pertama karena hamzah ya karena hamzah yang kedua ada karena su sukun ya karena sukun. Nah, di sini e, karena sukun ada dua, ada sukun asli ya, sukun asli. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya di pertemuan ini yaitu namanya mat lazim ya, mat lazim. Nah, e, di sini bahwasanya e, eh, lazim, penjelasannya nanti ya. Kalau sukun arid kita sudah jelaskan kemarin ya sukun arid di situ ada dua mat arid di sukun mat lin nah, mat arid di sukun itu apa pengertiannya apa mat arid di sukun ketika apa mat topi apa berada di, di apa mat topi yang ingin kita setelahnya apa wa wakoh ya ah, jangan lupa ya jangan lupa Nah, contohnya kalau dalam surat Al-Fatihah ya sudah alamin. Itu mat arid li disukun. Terus ada yang kedua, mat apa? Lin. Mat lin. Nah, kalau mat lin apa? Apa? Uh, ada, ya ada wawu, ada ya. Terus sebelumnya apa? Fathah. Terus kita ingin wa wakof. Ya gampangnya ada huruf lin yang punya sifat lin dan dia wakaf di di situ. Nah, itu gampang. Ya, tadi ada alif, ya atau wawu, terus apa kita wa wakaf. Contohnya apa di Al-Qur'an? Ya, liila fi Quraisy ya Quraisy ya di situ ada ro terus fathah terus ya yang disukunkan selanjutnya kita ingin wakaf di situ paham ya Nah, itu merupakan uh, eh, mat lin. Nah, berarti sudah selesai kita ya di hamzah dan sukun arid ya. Nah, teman-teman nah, bisa uh, dibaca lagi, uh, jangan lupa ya. Nah, belajar itu intinya murojaah ya, intinya murojaah, bukan banyak-banyakan, tapi murojaah. Ya, kalau nggak belajar satu kitab terus nggak dimurojaah itu bakal banyak lupa gitu ya bakal banyak lupa. Baca satu kitab benar-benar diulang-ulang sampai benar-benar paham, ngedong gitu ya. Kalau bisa hafal ya lebih bagus gitu. Itu adalah belajar yang benar-benar belajar ya bukan hanya apa Uh, kalau dalam belajar agama uh, berbeda mungkin ya dengan belajar mungkin eh, ilmu-ilmu uh, ilmu -ilmu yang dunia gitu ya. Karena belajar agama mungkin ya ujiannya tidak ada gitu misalnya kita nggak di universitas atau apa ya kalau di ilmu dunia mungkin ya setelah selesai apa uas oh, udah selesai materinya lupa gitu ya tapi kalau belajar agama jangan ya kalau belajar agama jangan karena akan kita praktikkan terus menerus ketika kita membaca al Al-Qur'an ya dimanapun kita membaca Al-Qur'an maka ilmu yang ada kita sudah pelajari tentang Al-Qur'an kita bawa ya kita kita bawa karena ada Eh, para ada ulama yang mengatakan apa ilmu itu adalah apa sesuatu yang bisa kita bawa di kamar mandi ya itu ilmu ya nggak ada buku nggak ada lafaz jalalah Allah nggak ada apa-apa nah, itu yang di kamar mandi ya apapun yang ada di situ ya itu ilmu kita ternyata hafalan lupa ya ya di situ <laughs> itu ilmu kita cuma segitu gitu ya Nah, naam ya. Apa yang bisa kita bawa ke kamar mandi? Karena nggak boleh bawa lafaz jalalah Allah, nggak boleh bawa namanya Rasulullah gitu ya di dalamnya. Nah, kalau kita berilmu, bawa kamar mandi ya tetap berilmu. Nah, maka kita hafalkan seenggaknya nggak apa nggak nggak hafal bahasa Arabnya nggak apa-apa. Yang penting kita ngerti teorinya secara sedikit dan praktiknya bisa. Yaitu inti dari membaca Al-Qur'an. Nah, ya kita lanjutkan di jenis-jenis mat lazim di waktu yang ada. Nah, أقسام لازم لديهم أربعة وتلك الكمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل وهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مت فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجد والمت وسطه وحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي الثمان انحصر يجمعها حروف كم عسر نقص وعين ذو وجهين والطل الأخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف مده مدا طبيعيا أنف وذاك أيضا في ففاتح الصور في اللفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح فواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع قد دش يدش دشتهر nah, itu ya kalau bisa dihafalkan ini ya nah, kita murojaah terus itu ya. kadang lupa ya bisa ya, bisa lupa kalau nggak diulang-ulang. Nah, uh, kita artikan ya, Aksa mulazim ladaihim arba'ah. Nah, ini kita langsung masuk ke bab jenis mat lazim di halaman 35. Aksa mulazim pembagian lazim ladaihim arba'ah. Ada empat ya, ada empat pembagian menurut ulama ladaihim, menurut mereka yaitu ulama ku Quran. Kalau kita nyebut ulama Quran, uh, ulama ketika belajar Al-Quran itu pasti yang disebut ulama Quran, gitu ya. Uh, kalau belajar fikih yang disebut apa? Fukoh, fukoha, yaitu para ulama fukoha. Watilka kilmiun wa ma'ah. Di sana ada apa? Yang satu kata dan ada yang apa? Harus apa? Satu apa? Satu hu, huruf. Maksudnya apa? Mat lazim mustaqal uh, eh, mat lazim kilmi dan mat lazim harfi kalau di belakang dijelaskan seperti itu. Ya di artinya. Terus ayat 49 kila huma mukhaffafun mustaqal. Nah, kedua-duanya yaitu mat yang lazim harfi dan mat lazim kilmi mukhaffafun mustaqal. Punya mat lazim apa? Kilmi mukhaffaf dan mat lazim kilmi mustaqal. Terus ada mat harfi ya mat lazim apa harfi mukhafaf dan mat lazim harfi mu mustaqal Berarti ada berapa tadi? Ya, dua pangkat dua berarti em, empat. Fahadi arba'atun tufassal. Dan inilah apa empat bagian yang terperinci ya. Nah, ini pengertiannya di bait ke puluh. Fa'in bil kilmatin sukun ijtama' ya jika ya kalau kita baca belakangnya ya apabila ya apabila bikil matin sukun ada dalam satu kata ya dalam ada satu kata ada sukun berkumpul ya dengan huruf mat ya ma harfin madin dengan huruf mat fahuwa kilmiun waqa maka itu dinamakan mat apa lazim kalimi berarti apa yang diingat apabila ya dalam satu kata diingat-ingat dalam satu kata bukan beda kata ya dalam satu kata ada sukun ingat-ingat ada sukun bertemu dengan apa huruf mat ya apabila ada satu kata sukun bertemu dengan huruf mat maka terjadilah yang namanya mat lazim kil kilmi ya ingat kilmi. Beliau di sini ngomongnya kilmi saja. Waqa. Au nah, au fi hurufi wujida. Atau jika dia dijumpai ada tiga huruf, di tengahnya ada mat, maka itu merupakan matla lazim. Intinya kalau yang awal tadi dia pada satu kata, kalau yang e, nomor 51 ini adalah pada hu, huruf. Biasanya ini terletak pada apa? Awal-awal su surat alif lam mim ya, alif lam ra ya dan seterusnya. Kilahuma mustaqal in udghima. Ya keduanya mustaqal jika udghima, jika diidghamkan. Mukhaffafun dikhafifkan, diringankan kullun idza lam yudghama. Apabila tidak diidghamkan. Oke, okay, nah. Wallazimu kita artikan dulu nanti syarahnya. Wallazimul harfi awwaluswar. Ya awwaluswar. Dan lazim ya lazim yang harfi itu adalah biasanya terletak di apa? Awwaluswar. Dia apa? Awal surat wujuduhu wa fi samanin hasor ya dan apa terbatas dengan apa dalam delapan hu, huruf ya di sini dijelaskan ada delapan huruf yajma'uhuma hurufu kam asal naqas. Hurufnya ini. Kam asal naqas. Ya, itu merupakan huruf mad lazim harfi. Wa ainun dhu wajhaini wa tulu akhas. Sedangkan huruf ain perhatikan ini penting mempunyai dua wajah yaitu dua cara baca wa tulu akhos dan panjangnya itu khusus ya panjangnya itu khusus ya memiliki dua cara baca bacaan tetapi yang lebih masyur adalah memanjangkan ya dan di sini beliau mengatakan yang lebih uh, apa lebih afdol itu memanjangkan ya karena panjangnya ada dua ada empat atau uh, enam ya kalau ain di awal surat itu bisa dibaca empat atau enam ya ingat-ingat ain di awal surat boleh dibaca empat boleh dibaca Nah, contohnya apa? Ain, sin, kof misalnya. Ya, kaf, ha, ya, ain, sod. Ya, ain di situ boleh dibaca berapa? Empat harokat. Ya, makanya di sini beliau mengatakan waktu lu akhos. Ya, dan yang panjang itu akhos lebih dikhususkan. Maksudnya apa? Lebih masyhur ya, lebih uh, banyak eh, prakteknya. Wa masih wal harfi thulasi la alif. Adapun selain huruf thulasi ya, adapun selain huruf thulasi yang memiliki tiga huruf selain alif maka namanya mat tobi i yaitu contohnya apa? Ya, contohnya apa? Qaf ya, ya, ya qaf apa? Misalnya alif la ya, alif la ya, alifnya misalnya ro ya, ro misalnya ya afan, ro misalnya. Nah itu e, dibaca dua harokah. Ya, dan wa ma siwal harfi la alif wa madduhu madan tabi'iyan. Nanti kita bahas. Yang selanjutnya e, hal itu juga ada dalam beberapa muka surat yang terkumpul dengan kalimat apa? hayin tohirin kodin hasar. Ya, hayin tohirin. Ya, hayin tohirin toha. Ya, toha Itu dibaca dua dua harokah ya ro tadi ya alif lam ro ya dua ha harokat itu dinamakan mat tabi'i tiga ingat ya jadi hayin tohirin itu dibaca dua harokat jika di awal su surat ha ya to ha ro ya itu diingat-ingat hayin tohirin ya waya al fawatiha arba' asyar dan seluruhnya dikumpulkan di apa empat apa? 14 hu suruf yaitu apa? Silhu Suhairon man qata'ka yang telah masyhur yaitu eh, pembahasan tentang apa mat lazim kalimi mustaqal. Ya, kita eh, baca satu per satu Nah, tadi kita kan nemu ya eh, apa ada di buku silhu suhairon ma kotakka itu artinya adalah sambunglah dengan baik ya silhu sambunglah nah, jadi kita lihat di buku ini silhu suhairon sambunglah suhairon dengan baik siapa saja man kotakka yang siapa saja yang memutus silaturah silaturahim maka kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim walaupun itu apa terhadap orang yang apa memutus silaturahim silaturahim yaitu di sini ada nasihat bagus ya di kalimat tadi silhu suhairon kotak ga terus ada juga apa Hayinto to tohirin kehidupan yang apa kehidupan yang su suci ya kehidupan yang suci terus di atasnya ada kam asal nakos ya kam asal nakos nah, di uh, kitab yang lain tidak ada penjelasannya ya untuk arti dari kam asal naqas wallahu taala alam nah kita baca syarahnya sebentar ya di sisa waktu kita syarahnya yang pertama mat lazim terbagi menjadi empat bagian yang pertama mat lazim kilmi atau kalimi ya boleh kilmi boleh kalimi ya kalau kita biasanya mat apa mat lazim kalimi gitu ya nah, biasanya kita uh, kalimi Ya, terserah ya, boleh yang mana saja. Ya. Mat lazim kilmi mustaqol Ya perhatikan Ia adalah mat yang datang setelahnya Sukun lazim Pada sebuah kata Dengan idgham Ya diperhatikan baik-baik Ia adalah mat yang datang Jadi ada mat Perhatikan Ada mat Setelahnya sukun lazim Nah ini ada istilah baru ya, sukun lazim. Apa itu sukun lazim maksudnya? Hmm? Apa kira-kira? Sukun lazim itu adalah tash tashdi. Ya, sukun lazim pada sebuah kata dengan it idgham. Di situ dikatakan sukun lazim. Karena perhatikan di kata tersebut. Mat lazim kalmi musakol setiap ada alif itu pasti setelahnya apa? Ada huruf matopi, setelahnya ada apa? huruf yang ditas tasdidkan. Nah, mat lazim kilmi mustaqol itu panjangnya berapa? Panjangnya berapa? 6 6 harokat ya. 6 6 harokat ingat-ingat mat lazim kilmi mustaqol itu dibaca dengan 6 6 harokat ya bukan dibaca dengan 4 harokat ingat-ingat ya nanti uh, lupa gitu ya. Ingat-ingat bahwasanya mat lazim kilmi mustaqal itu dibaca dengan apa? 6 6 harokat. Maka ketika membaca misalnya bo ya. Di situ bo kelam itu mat lazim kilmi mu mustaqal dibacanya 6 harokat. Nah, di sini kita contohkan bersama-sama uh, kita coba contohkan ya as Coba. as Nah, kurang panjang ya, jangan patah harokat. as Coba. as Nah, di rada dinabarkan Mas, coba Mas. as kho. Nah, jadi sebelum ke kho dinabarkan terlebih dahulu, diangkat sedikit. Coba ulangi. as Nah, soalnya panjang dulu. 6 haroka dulu baru masuk ke kho, ya. as Coba. as Nah, diangkat, Mas. Nah, coba. Sokha. Soho. Nah, cuma cuma soho. Nah, itu uh, belum menerapkan apa ya mas ya. Nah, coba diterapkan lagi mas. Ulangi coba. So asoho. Nah, soalnya panjang. Asoho. Oke, kurang angkat sedikit ya. Nah, nanti di pelajari lagi di rumah. Nanti kalau di sini oh yang nggak selesai ya maksudnya, ya. <laughs> nggak selesai-selesai. Nah, ya yang tengah kita. Nah, kalau yang tengah itu ada beda. Nah, ya, di sini beliau alhamdulillah dicontohkan ada mim gitu ya agar kita uh, bisa tahu bedanya mim dengan kho ya mim dengan kho ya atau lebih tepatnya begini mim dan nun ketiga dilazim kilmi mustaqal. Ingat-ingat, ketika mim dan nun dilazim kilmi mustaqal tidak ada hukum nabr di dalamnya. Ya, ingat-ingat. Maka yang ada adalah hukum gun, gunnah. Ya, maka kita tidak dibaca dengan apa? at Ya, misalnya seperti itu. Abom. Nah, tidak seperti itu. Ya, ingat-ingat. Cuma dua, mim dan nun. Ya, selain itu dinabarkan. Ya, selain itu di, Nah, maka kita bacanya bagaimana? Digunakan al Nah, seperti itu ya. al Jadi sebelum ketemu mim digunakan dulu. Oke, coba Mas Rosid praktek silakan. Atomah. Nah, coba ulangi. Atom. Coba a yang jelas, Mas. Atomah. Atom. Nah, ah, malah diangkat yang ini ya. Yang tadi nggak diangkat, yang ini malah diangkat. Jangan diangkat, Mas. Coba ulangi. Atom. Nah, ponya disempurnakan dulu enam harokat at Oke. Okay. Ya, seperti itu ya. Jadi mimnya digunakan dulu dan jangan diangkat. Ya, uh, misalnya mana misalnya mim ketemu uh, ada matopi ketemu dengan non bertasydid ya. Maka kita tidak apa? Kita tidak nabarkan. Selanjutnya yang uh, sebelah kiri ya kita baca lagi al Coba al Coba, nggak apa-apa dua-duanya <laughs> Silakan mas al Oke, coba mas Rasid Al-Haqqah ah, Hanya panjang dulu mas Al-Haqqah ah, Jangan empat mas al Al-Haqqah. Al-Haqqah. Nah, seperti itu. Ya sudah, tapi haknya jangan hilang ya Mas ya. haknya jangan hilang, jangan al-haqqah, jangan. Ya, tapi dimunculkan hak di kan ada tak marbuta ya. Tak marbuta kalau diwakafkan itu menjadi apa? ha. Maka kita ucapkan dengan sebagaimana makhorijul huruf ha dan sifatul huruf ha. Al-haqqah. Ya, dimunculkan. Mal-haqqah. Ya, seperti itu. Oke, terakhir di mat lazim kilmi mukhaffaf ya. ternyata belum selesai gitu ya. masih ada di belakang belakang ada mat, cara baca qiraah asim dan jarul Hafiz Taibatun Nasyar yang insya kita akan sampaikan di pertemuan mendatang. Nah, kita selesaikan dulu di selanjutnya mat lazim kilmi mu mukhaffaf. Ya, mat lazim kilmi mukhaffaf. Ia adalah mat ya. Ya. Yang datang setelahnya sukun yang lazim seperti tadi ya. Sukun lazim kalau tadi itu itu tasdid ya. Pada sebuah kata dengan tanpa idrom, ya. Ha, ya pada sebuah kata sebenarnya nggak pakai dengannya tanpa idhom ya tanpa id itu idhom kalau tadi mat sukun lazim dengan id idgham yaitu tasdid ya sukun yang lazim pada kata tanpa idgham itu adalah sukun biasa sedangkan sukun lazim dengan idgham itu adalah apa lama lain dari tas tasdid ya seperti itu nah ya kita Eh, baca uh, di Al-Qur'an uh, ada beberapa ya contoh dari mad lazim ya yaitu mad lazim kilmi mukhaffaf. Di situ contohnya cuma satu ya. Contohnya cuma satu. Kalau di buku lain uh, dikatakan bahwasanya jika huruf mad bertemu dengan sukun asli yang tidak diidghamkan pada huruf setelahnya dalam satu kata ada catatan dalam satu kata. Nah, ini juga harusnya ada catatan satu kata. Nah, ya e, sama panjangnya yaitu apa? 6 ha 6 harokat. Ya, dalam Al-Qur'an ada di riwayat Hafiz hanya ada pada satu kata ini. Ya. Contoh lazim kilmi mukhaffaf dalam riwayat Hafiz hanya pada satu kata ini yaitu apa? Al ana ya al ana Nah, perhatikan kita bacanya ya. Sebenarnya ada dua cara membaca ya, dua cara membaca ya, tapi kita praktik yang enam harokat saja, gitu ya. Nah, kita praktik yang enam ah. enam harokat saja. Nanti nah, ada namanya baca dengan apa? Dengan tashil ya, dengan tashil. Nah, itu nanti ya, itu nanti. Ya, ini kita belajar yang umum-umum dulu. Nah, kita coba praktikkan cuma satu ya, diingat-ingat kata katanya cuma ini. L ya A-nya dipanjangkan dulu 6 harokat Lamnya dijelaskan L N L N Seperti itu ya Jadi bukan L ah, Bukan lamnya yang dipanjangkan Tapi apa? Hamzahnya yang dipan panjangkan. Nah, ini lebih mudah dipraktikkan daripada yang tashil, ya, lebih mudah dipraktikkan daripada yang tashil. Nah, jadi milih yang ini saja kalau membaca, gitu ya. Ya boleh kalau mau tashil, tapi harus belajar dulu tashil itu seperti apa. Nah, kita coba praktikannya. Al an coba. Uh. Coba Mas Rosil sendiri silakan. Al, nah, panjang Mas. Nama rokat. Al an. Nama rokat Mas. Al an. Al an. Oke ya, dan jangan dinaikkan ya Mas ya. Di sini tidak ada naber ya jangan l uh, ah, jangan seperti itu an an ah, seperti itu coba Mas Yudin silakan al an oke okay, masya Allah ya nah, ini ada ya uh, sudah kita bahas ya satu ini ya berarti kita harus ingat-ingat nanti kalau di Al-Quran cara bacanya bagaimana ya uh, jangan salah gitu ya jangan salah kita bacanya Ya jadi uh, dibaca enam harokat, hanya dulu panjang, baru ketemu lam tanpa ada nanya nah, nabar. Nah. nah, itu saja pada kesempatan kali ini teori yang kita sampaikan. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya lebih kurangnya mohon maaf. Ya kita lanjutkan di sesi 2, sesi praktik dan jika ada pertanyaan uh, yang eh, ingin ditanyakan silakan ditanyakan di sesi 2. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Kak Herbi atas pelajaran dan materi yang disampaikan di sesi pertama ini. Alhamdulillah Sobat Muslim kita ikuti materi atau kelanjutan pelajaran dari buku Syarah Tufatul Abfal bersama Kak Herbi Yuliantoro, Hafizullah Ta'ala. Tadi kita mulai dari uh, murojaah dulu ya, pembahasan tentang mat far'i dan kita masuk pada pelajaran baru di halaman 35 dan 36 tentang jenis-jenis mat lazim bagi Sobat Muslim yang ingin menanyakan kembali tentang materi yang baru saja kita simak dan dengarkan tadi, silakan bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp, atau bisa langsung melalui telepon dan bisa juga praktik langsung ya, melalui telepon interaktif di nomor 0823 27 5333. Silakan Sobat Muslim bisa telepon ke nomor tersebut atau bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp. Dan uh, untuk praktek kali ini kita di surat apa ya kak? Di terakhir kemarin setelah surat uh, apa kemarin? Coba dibuka dulu Al-Qur'annya. Hmm. Ada lupa kemarin. Uh, eh, infit. Di surat apa mas kemarin? Coba lihat. Sepertinya di surat uh, setelah surat uh, ini apa eh, ada surat sekarang surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Ya. Baik. Baik Sobat Muslim, insya kita nanti akan uh, praktik membaca surat Al-Mutaffifin. Silakan bisa dipersiapkan mushafnya. Nah ya. Uh, kita masuk ke sesi kedua. Nah ya, kita mulai dari tahu terlebih dahulu. Nanti anak baca silakan diikuti di surat Al-Mutaffifin udah ketemu ya 1587 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Coba A'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين Oke, hati-hati di situ ada fa yang di tasdid ya. Mutaf ya harus ada fa-nya di situ. Ya, jangan cuma mutaf ya, mutaf fiina seperti itu. Kita lanjutkan. Alladzina idzak talu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idzak talu 'alan الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون Coba uh, Mas Rasid sendiri yang nomor yang ayat ketiga. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون Oke ya di wawu itu ada tasdidnya ya. Nah, coba Mas Idin silakan. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون Nah, ya jadi wawunya harus diana ya. Harus kita apa? harus kita masukkan ya awazanuhum nah, jangan sampai cuma awazanuhum nah, seperti itu ya kalau cuma awazanuhum nah, nanti dikhawatirkan tidak ada tasdidnya ya kalau awazanuhum nah, seperti itu coba kita ulang lagi وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون Nah, kha itu ditebalkan ya. Yukhsirun. Nah, nah, kita lanjutkan. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون Coba Mas Roti sendiri. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون Coba Mas Anu ini. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون Nah, saknya slip ya. Oke, ya eh, kita perhatikan di ayat keempat ini bahwasanya ya yalunnu eh, itu dho ya. Ya, dho. Ya, ini harus belajar lagi kalau dho ini ya. rada apa uh, rada sulit memang untuk dha ya harus dilatih terus ya seperti sa ya makhrajnya itu sama dengan sa ya kalau baca ya sa the dha ya sa the dha itu satu tempat sa the dha ya kalau mau latihan seperti itu ya kalau bo itu beda lagi ya bo itu di belakang kalau vo itu di depan. Ya, di depan. Ya, di gigi di apa jangan ditekan tapi ditempel saja. Ya, lidah kita ujung lidah menempel pada gigi seri atas, jangan ditekan dan sifatnya jahar dia ya. Dan belakangnya diangkat. Ya, belakangnya diangkat. Terus di ulaika itu wawunya nggak panjang. Ya. Wawunya tidak panjang. Karena apa? Wawu di situ ada apanya? Ayo, ada apa? Lingkarannya. Ya, ada lingkaran gitu lah ya, gampangannya lah ya. Hmm. Ada tanda lingkaran itu bukan panjang ya, bukan panjang. Ya, jadi bukan artinya ala yadhunnu ula, bukan seperti itu. Tapi ula ik ya seperti itu ya wawunya jangan di apa dipan panjangkan karena dianggap tidak tidak ada pokoknya kalau ketemu yang bulat-bulat, ya kita ya, khususnya yang pakai Al-Qur'an, Madinah, Mesir ya. Itu uh, atau Syams gitu ya. Itu apa? Wawunya yang ada bulat-bulatannya itu dianggap apa? Tidak dibah dibaca ya, tidak dibaca. Di Al-Qur'an ada yang biasanya ulul albab, ada juga ulul albab. Nah, ini ada dua yang kadang sering salah gitu ya uh, sering salah ada yang dipanjangkan ada yang memang ada yang panjang ada yang pendek juga nah, ini diperhatikan yang seperti ini kalau ulaika insya Allah nggak ada yang salah tapi kalau yang lain biasanya jadi sah salah makanya kalau yang bulat ya ingat yang bulat bukan yang lonjong ada dua soalnya ada bulat ada lonjong yang bulat itu dianggap tidak ada ya tidak ada maka kalau misalnya yang bulat itu terletak di akhir ayat di belakang ayat, maka kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh me, memanjangkan. apa memanjangkan. Ya, nah, saya kasih contoh misalnya di surat Al-Insan. Ya, wa akwabin kanat qawarira qawa misalnya kita ingin uh, wasal ya ingin wasal Di situ ada contoh yang bagus untuk kita. Ada yang lonjong, ada yang bulat. Ya, ada yang lonjong, ada yang bu bulat. Yang lonjong itu di ayat ke-15 kalau tidak salah. Terus yang lonjong uh, yang bulat itu ada ayat ke-16. Nah, itu biasanya uh, bingung kalau misalnya ini bedanya apa dua-duanya. Nah, intinya kalau semisalnya yang bulat itu dianggap tidak ada. Udah selesai. Yang bulat gitu ya, bukan yang lonjong. Dianggap tidak ada. Maka kalau misalnya kita ke ayat 16 pingin wakaf di kata qawariro yang ayat ke-16, maka kita apa wa akwabin kanat qawarir qawarir seperti itu bukan apa qawarir qawarir nah seperti itu keliru wakoh kalau seperti itu ya wakwabin kanat qawarir qawarir itu keliru kalau dia uh, apa ayat yang ke-16 ya ya wallahu taala alam ya yang kalau lanjut nggak masalah biasanya. Kawari min field Nah, itu nggak masalah kan. Kalau pengen berhenti mau ngetes orang ah, di sini bisa diuji ya untuk pemahaman bulat sama lonjong tadi. Ya, Nah, Oke, ada pertanyaan Mas? Ya, uh, belum sampai saat ini mungkin uh, kita ingatkan kembali bagi sobat muslim Silakan bisa sampaikan pertanyaan di sesi praktik dan tanya jawab ini bersama Kak Herbi Yuliantoro Sebelumnya kita lanjutkan pelajaran dari buku Tuhfatul Atfal uh, halaman 35 dan 36 jenis-jenis mat lazim. Bagi sobat film yang ingin menanyakan seputar materi atau pertanyaan lain seputar pelajaran kita bersama KRB Yuliantoro silakan bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823 27 Sobat Sun juga bisa praktikkan langsung bacaan eh, Al-Qur'annya melalui telepon telepon langsung atau telepon melalui WhatsApp silakan bisa telepon ke nomor 0823 2727 5333. Ya kita lanjutkan kembali Kak. Nah ya, nah, ini terus tadi kan ayat keempat ya nah, kita bahas lagi hukum-hukum yang sudah kita pelajari. Ada annahum ya anna itu di situ ada gun. Oh nah humma humma itu ada apa? mim mati bertemu dengan mim lagi apa? Mimi. mim mi mimi. mimi. Bacanya dibaca apa gun? Hmm. Guna. ya, jangan cepat-cepat makanya. Annahum ba'uthu Ya, sa. Ya, sa itu apa? Berada di ujung apa? Lidah. Di ujung lidah ditempelkan di dua gigi seri atas atau di seri atas ya tanpa di ditekan ya dia punya sifat apa hamas ya jadi harus ada aliran ya suaranya ya aliran suaranya itu apa ya nah, seperti itu as as nah, ada aliran suara ada aliran u udara, udara ya jadi as nah, ada rohawah dan juga ada uh, hamasnya. Maka uh, tha itu bukan seperti shin ya jangan mab'usun nah, jangan ya mab'usun nah, itu kurang tepat tapi mab'usun sun nah, seperti itu ya tha. Nah, jadi kalau misalnya macanya masih salah antara sa biasanya yang sering ketukar itu ini sa terus apa lagi sa sya ya toh uh, ah, sering ketukar ini Bukan juga mab'usun. Nah, ya bukan. Ya jadi mab'usun. Ya, soalnya kalau nanti diganti sin sudah berbeda artinya. Ya, mab'usun. Nah, oleh karenanya e, untuk bagi para pembaca Al-Qur'an ya selayaknya kita mempelajari hal-hal yang mana apa kita terhindar dari kesalahan yang fa fatal yaitu apa contohnya merubah hu huruf. Ya umumnya merubah huruf itu dapat merubah mak makna. Maka dipelajari ya, dipelajari, dipraktikkan dengan guru gitu ya, sehingga bacaan kita menjadi lebih ba lebih baik. Kalau belum lancar ya dilancarkan dulu gitu ya. Kalau belum setelah lancar sudah bagus bacaannya apa uh, belum lancar uh, sudah lancar tapi belum bagus bacaannya dibaguskan baca hanya makrotnya belum bagus belajar makrotnya dulu atau panjang pendeknya sama makrotnya dulu mana panjang pendek dulu pelajari ya agar itu lebih mudah untuk kita habis itu belajar makrot belajar sifat ya terus menghafalkan Al-Qur'an gitu ya agar bacaan kita semakin kemari semakin lebih baik nah kita lanjutkan sedikit lagi di ayat kelima dan keenam insyaallah ya liyaumin 'adzim ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين نعم يا عظيم itu hukumnya apa? Azim itu hukumnya apa? Mat topi eh. <laughs> Apa? Mat arid li sukun kan ada topi mau kita wakof itu namanya mat arid li sukun ya. Kalau liyau mina itu hukumnya apa? Ada tanwin bertemu ain. Nah. Ya idhar dibacanya dengan ce jelas maka nggak boleh liyaumin azim itu keliru ya nggak bisa liyaumin azim ya kalau mati hari ini sukun boleh dibaca dua boleh dibaca empat boleh dibaca enam terserah milih yang mana ya asalkan konsisten gitu ya liyaumin azim saya cuma baca dua misalnya boleh ya yauma yakumunna itu apa it idgham ya li rob bi ya li ro ya, ro di situ punya sifat apa Hah? punya hukum bacaan apa taf tafkhim atau ditebalkan bukan lira tapi liro ya ditebalkan rob bil alamin a di situ punya apa hukum apa hmm. mata apa Hah? mata apa wah ini kok bingung <laughs> ya mata apa mata bi iya, ya jangan bingung ya alamin mata apa Uh, ya mat arit li sukun ya gampang toh mat itu cuma sedikit kok ya materinya ya mat itu cuma sedikit materinya tidak terlalu banyak nah ya uh, ada pertanyaan mas ada belum ada, okay. betul belum ada. Naamnya kalau semisal belum ada karena keterbatasan waktu, ya kita akhiri pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah mudahkan kita untuk belajar Al-Qur'an, memahami teori-teori yang sudah kita sampaikan dan bisa untuk mengaplikasikannya. Ya, kita selalu minta pertolongan kepada Allah supaya Pak Allah Allah mudahkan kita dalam dalam belajar. Nah, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, sekian dari saya. Kita tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik, Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 dan nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari, dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.